Alhamdulillah kita bersyukur dan senantiasa memuji Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Dan yang terbesar adalah nikmatul Islam wal iman. Demikian pula termasuk di antara nikmat Allah yang terbesar adalah nikmat al-ilmu wa talabul ilm. Dan ayol ikhwar rahimani warahmukumullah Alhamdulillah Kembali kita di sore hari ini Yaitu Rabu 6 Hari Rabu 6 Sofar 1445 Hijriah Yang bertepatan dengan 23 Agustus 2023 Kembali Allah berikan taufik dan kekuatan kepada kita Untuk kembali melanjutkan kajian online ini dengan membahas kitab Sahih Al-Bukhari kajian yang ditujukan untuk al-ikhwah yang ada di Masjid Al-Hanif di kota Bandar Lampung yang beberapa waktu lamanya kajian sempat terhenti diantaranya disebabkan karena adanya daurah As-Salafiyah Al-Imam Al-Muzani yang kedua yang kita kedatangan para ulama, para masyayikh yang dengan itu kita mendapat curahan ilmu, kita mendapat bimbingan termasuk ilmu dan bimbingan terkait fitnah yang terjadi di Indonesia ini. Yang mana para masyayikh kita menyatakan bahwa para asatidah jumhur itu tidak bersama ulama, mereka tidak memiliki hujjah, tidak memiliki dalil. Mereka adalah kaum yang sifar ala shimal, karena nggak punya hujjah, nggak punya dalil, namun berani memfonis. Bisanya hanya memfonis. Nah, mereka adalah kaum yang apabila diajak bermajlis, berjumpa, bahkan berjumpa dengan Syekh Al-Allamah Abdullah Al-Bukhari, hafizahullah ternyata juga tidak bisa mendalakan hujjah bisanya hanya diam ya tidak mau menjawab menampakkan komitmen suluh ternyata mengingkari suluh tersebut ayo ikhwah rahimani warahmukumullah maka alhamdulillah para ulama para masyaih membimbing kita memberikan arahan kepada kita untuk kita terus berjalan ya selama para asatidah tidak bertobat dari kesalahannya yang mana kita juga telah alhamdulillah Allah berikan taufik pada kita nah untuk menunaikan arahan para ulama untuk selalu mengajak bersatu, mengingatkan persatuan untuk selalu mengulurkan tangan ukhuwah untuk setelah adanya sulh itu adalah membuka lembaran baru. Kita terus ya melakukan itu namun mereka tidak ada tanggapan, tidak ada respon. Naam. Terus mengumandangkan perpecahan, ya, mengusir, menarik, wakaf, memecat orang, nah, menyuruh anaknya cerai. Lakukan lebih parah penyikapannya terhadap hizbiyin kita disikapi sebagai seorang hisbi. Seakan-akan kita ahlul bid'ah, bahkan seakan-akan kita orang kafir. Mereka terus ketika dinyatakan terang-terangan oleh para masyaih mereka sifr ala shimal. Mereka enggak punya hujah. Mereka orang yang ingkar janji. Mereka suluh-suluh ternyata enggak suluh. Teriak-teriak, kenapa enggak bersatu? Kenapa tidak menjalankan bimbingan ulama? Eh, kalian terlambat. Kalian sudah punya rapot merah. Kalian orang yang selama ini tidak bersatu. Kalian orang yang selama ini tidak mau bersatu. Kalian orang yang selama ini tidak mau diajak bersatu. Bahkan terus mengundang perpecahan. Sekarang teriak-teriak bersatu. Sekarang setelah dinyatakan sifr ala shimal. Yang pernyataan beliau itu bukan karena katanya atau katanya beliau telah bertemu langsung dengan para asatidah itu di majelis di Jember dan dilanjutkan di Jalsal Madinah. Beliau lihat, beliau alami langsung mereka orang yang nggak punya hujah. Bahkan nggak bisa bicara. Nah, hanya bisanya memfonis. Maka yal ya ikhwa rahimani warahmukumullah. Sehingga tidak ada jalan lain bagi kita untuk kita terus berjalan ya kita <clears throat> bagaimana beliau mewanti-wanti tadi di akhir majelis dari daurah itu untuk kita terus sibukkan diri dengan ilmu. Jangan kita menyibukkan dengan mereka yang masih berkecimpung mengobarkan fitnah. Kita terus belajar dan termasuk Alhamdulillah ya ikhwah. Semoga kita di sore hari ini termasuk orang-orang yang juga menyarankan nasihat para masyaih kita. Kita menyibukkan diri dengan ilmu. Kita menyadari kita masih terus butuh untuk belajar. Kita masih banyak ilmu yang belum kita ketahui Ya, kita terus butuh pada ilmu dan kita sibukkan diri kita dengan ilmu. Ayo ikhwah rahimani wa rahmukumullah. Maka di sore hari ini kita masuk pada bab yang kedua. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddathana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyata ummul mu'minin radhiyallahu anha anna al-Haritha bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة مثل صلصلة الحر الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيصم عنه وإن جبينه لا يتف... لا يتف... la yatafassadu araqa. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf di sini beliau adalah Syekh Al-Imam Al-Bukhari pada sanad hadis ini. Beliau adalah Abu Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi. At-Tinnisi. Ya, karena beliau tinggal di neg kota negeri Tinis yang merupakan bagian daripada Mesir. Asal beliau adalah Damaskus. Asal beliau adalah dari Damaskus. Namun tinggal di Tinnis. karenanya beliau Ad-Dimashqi at tinnisi Abu Muhammad Al-Kala'i. Abu Muhammad Al-Kala'i. Thiqatun mutqin. Thiqatun mutqin. Iya. Beliau juga merupakan asbatun nas fil muwatta. Ya. Asbatun nas orang yang paling kokoh periwayatannya ya. Dalam kit apa terhadap periwayatannya terhadap kitab Al-Muwatta. Ya, orang yang paling kuat, paling kokoh ya. Paling hafal dalam periwayatan kitab Al-Muwatta. Demikian Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in mengatakan, "Ma baqiya fil muwatta awsak min Ibni Yusuf." Enggak tersisa. Dalam periwayatan kitab Al-Muwatta yang merupakan karya Al Imam Malik yang lebih kuat, lebih terpercaya dibandingkan Ibnu Yusuf. yakni Abdullah bin Yusuf. Nah, beliau min kibaril ashirah. Ya. Para ulama muhadisin yang di tabaqah ke-10 yang senior termasuk jajaran kibar al-ashirah. Qala akhbarana Malik yakni al-Imam Malik bin Anas. Ya, guru Ab Ab Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi di sini adalah al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Beliau adalah sebagai penulis kitab Al-Muwatta. Nah, dari sini sebagaimana pernah disinggung oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam syarahnya bahwa pada hadis pertama ya beliau membawakan sanad dari Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair qala haddatsana Sufyan ya yang mana Al-Imam Sufyan yaitu Sufyan bin Uyainah dengan Al-Imam Malik pada sanad hadis ini itu satu tabaqah ya Beliau memang sengaja di hadis pertama mengambil hadis melalui jalur sanad Sufyan Ats-Tsauri yang beliau adalah Al-Makki. Sementara di sini adalah dari Al-Imam Malik yang beliau Al-Madani yang mana dua kata itu itulah tempat diturunkannya wahyu. Tempat diturunkannya wahyu. Hadis pertama beliau ambil dari jalur Yahya uh, Sufyan bin Uyainah ya karena memang wahyu turun lebih dulu di mana di Mekkah sementara pada hadis kedua ini beliau melewatkan dari jalur Malik bin Anas yang beliau adalah di Madinah yang memang kota Madinah merupakan uh, kota kedua diturunkannya wahyu sehingga di sini terdapat kesesuaian dan keserasian yang sangat bagus yang disusun oleh Imamul Bukhari pada sahihnya ini. Sementara ini adalah kitab Badil Wahyi, kitab tentang dimulai diturunkannya wahyu. Sehingga terdapat isyarat bahwa terdapat isyarat bahwa yang pertama adalah di Mekah, kemudian yang kedua di kota Madinah. An Hisham bin Urwah an abihi. Hisham bin Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awam. Sehingga Hisham adalah putra daripada Urwah. Urwah adalah putra daripada Az-Zubair bin Al-Awam di mana Az-Zubair bin Al-Awam ini adalah sahabat. Sehingga Urwah adalah putra sahabi. Ya, Hisham cucu sahabat Az-Zubair bin Al-Awam. An Hisham bin Urwah an abihi. An Hisham bin Urwah an abihi Ya, sehingga siapa ayahnya? Yaitu Urwah sendiri. Ya, Hisham bin Urwah an abihi ay an Urwah an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha. Nah, Aisyah ummul mu'minin adalah khalah daripada Urwah. Bibi daripada Urwah. Kenapa? Karena Ummul Mukminin Aisyah adalah ukhtu ummi. Saudara ibunda beliau yaitu Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar. Ya. Sehingga Aisyah yang juga binti Abi Bakar radhiyallahu anhunna wa anhum jami'an ini adalah siapa? Khal daripada Urwah. Ummil Mukminin radhiyallahu anha. Naam para istri Nabi alaihi salatu wasalam mereka adalah ummahatul mukminin. Ya, para istri Nabi alaihi salatu wasalam mereka adalah para ummahatul mukminin sebagaimana firman Allah taala wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri beliau adalah ibunda-ibunda mereka. Ya, yakni para istri Nabi adalah seperti kedudukannya ibunda bagi kaum muslimin. yakni mereka seorang ibu, seorang ibu. Ya, maka wajib kita menyikapinya seperti menyikapi ibu, yakni dalam hal al-ihtiram. Dalam hal apa? Al-ihtiram wa tahrim nikahihin. Nah, dalam hal penghormatan ya, kita menghormati para istri Nabi layaknya kita menghormati ibu kita sendiri. Yang kedua, dalam hal tahrim nikahihin. Sebagaimana seorang tidak boleh menikahi ibunya sendiri, maka demikian pula tidak boleh menikahi para istri Nabi alaihi salatu wassalam walaupun sepeninggal Nabi. Walaupun sepeninggal Nabi. Nah, dalam hal dalam dua hal inilah kita menyikapinya sebagai ibunda. Tidak dalam yang yang, yang lain. Ya, ini dalam, tidak dalam hal mahramiyah ataupun khalwah, tidak. Ya tetap untuk uzuran ini mereka bukan mahram dan mereka eh, apabila kita datang pada mereka wajib dibalik hijab. Ya. Disebut dengan ummul mukminin wa illa maksudnya apa? Ummul mukminin wal mukminat. Namun demikianlah sebut ummul mukminin alal ghalib, alal ghalib. Dan sekarang mayoritas semuanya disebut kaum mukminin walaupun memang di sana ada kaum mukminat. Ya, sehingga tercakup sebutan ummul mukminin ya termasuk tercakup pula di dalamnya ummul mukminat. Annal Harith bin Hisham radhiyallahu anhu bahwa Al Harith bin Hisham Al Harith bin Hisham ini adalah Al Makhzumi adalah Al Makhzumi. Ya, dia adalah saudara sekandung dari Abu Jahal. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Beliau adalah Harith bin Hisham. Abu Jahal mati kafir di perang Badar. Ya. Abu Jahal mati kafir di perang Badar. Sementara Al Harith bin Hisham dalam perang Badar demikian pula berlanjut pada perang berikutnya peperangan-peperangan berikutnya termasuk perang Uhud beliau berperang dalam posisi melawan kaum muslimin karena beliau masih kafir beliau baru masuk Islam pada Yaumul Fathil Mekkah eh, Yaumul Fathi Mekkah ya beliau masuk Islam pada Fathu Mekkah hmm. dan hasuna islamuhu wa kana min fudala'is sahabah. Demikian kata Al-Hafidh Ibnu Hajar. Beliau bagus keislamannya dan menjadi jajaran termasuk para sahabat yang utama. Ya, para sahabat yang utama. Termasuk beliau ikut dalam perang Hunain. Dalam perang Hunain setelah Fathu Mekah. Ya. E, demikian pula Sepeninggal Nabi alaihi salatu Wassalam, beliau juga turut berjihad dalam berbagai pertempuran. Termasuk diantaranya beliau berjihad di turut berjihad dalam perang Yarmuk, perang Al Yarmuk. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang wafatnya beliau. Sebagian menyatakan beliau wafat pada peristiwa Taun Amwas yang terjadi di Syam pada kala, kala itu. Sebagian lainnya menyatakan bahwa beliau wafat pada perang Yarmuk. Pada perang Yarmuk itulah beliau wafat yang itu terjadi pada tahun 15 Hijriah. Ini yang disebutkan oleh Al-Hafidh bin Hajar. Beliau isyaratkan dalam Fathul Bari beliau katakan wastashhada fi futuhis Syam. Wastashhada fi futuhis Syam. Nah, an Al-Haritha bin Hisham radhiyallahu an bahwa Al-Harith bin Hisham radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga di sini ada dua sahabat, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat Al-Harith bin Hisham. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bahwa Al-Harith bin Hisham yang bertanya kepada Nabi itu, dalam kesempatan itu pula Ummul Mukminin Aisyah hadir. Ummul Mukminin Aisyah hadir. Ya. Sehingga dari sini sebagian ulama menyatakan bahwa hadis ini termasuk kategori musnad Aisyah radhiyallahu an. Ya. Namun kemungkinan kedua adalah bahwa Aisyah tidak hadir dan menerima berita tersebut atau menerima hadis ini dari Hisham dari afwan dari Al Harith bin Hisham dari sahabat Al Harith bin Hisham beliau memberitakan ya menyampaikan hadis ini setelah itu termasuk diantaranya adalah kepada Aisyah radhiyallahu anha sehingga ini termasuk mursalus sahabah nah dan ini memang apa mursalus sahabah tetap merupakan hadis yang ter bersambung hanya saja apa secara kategori hadis ini dengan kalau seperti ini menurut kemungkinan kedua berarti berarti hadis ini merupakan musnad Al Harith bin Hisham kategori hadis yang berasal dari sahabat Al Harith bin Hisham. Nah. taib Sehingga sahabat Al Harith bin Hisham radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu? Wahai Rasulullah bagaimana wahyu datang kepadamu? Kepada Anda. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayya fayus fayufsam anni waqad wa'aitu anhu ma qala terkadang malaikat datang kepadaku seperti gemerincing lonceng. Ya. Atau terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti gemerincing lonceng. Wahwa asyadduhu alaiya. Cara ini adalah cara yang paling berat atasku. Ya. Cara yang paling berat atasku. Fayufsamu anni. Maka setelah terpisah, selesai dariku, waqad wa'aitu anhu maqala. Maka aku ketika itu selesai, aku pun telah paham apa yang diucapkan oleh malaikat nah, dalam menyampaikan wahyunya. Wahyanan yatamatsaluli al-malak. Dan terkadang malaikat itu menampakkan padaku ya, berwujud rajulan, seorang pria. Fayukallimuni. Dia pun mengajakku bicara. faai maka saat itulah aku memahami mayakul Apa yang dia ucapkan. Ayo ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pertanyaan ini mengandung pertanyaan tentang bagaimana cara wahyu itu sendiri turun dan bagaimana pembawa wahyu itu datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam Ketika dijawab, ketika beliau ditanya, bagaimana wahyu itu datang kepada anda ya Nabi? Maka Nabi menjawab dua hal ini. Berarti apa? Hanya dua kemungkinan ini caranya. Sehingga uh, bad'ul wahyi permulaan wahyu itu pun tidak keluar dari salah satu dari dua cara ini. Dalam hal ini dari yang mana? Yang kedua. Permulaan wahyu turun bagaimana? Dengan cara yang kedua. Dengan cara yang kedua. Sekaligus bahwa keterangan Nabi alaihi salatu wasallam ini menunjukkan bahwa demikianlah juga uh, wahyu itu turun kepada para anbiya. Ya, turun kepada para anbiya tidak keluar dari cara ini dan demikianlah wahyu itu cara wahyu turun kepada para nabi yang lainnya sebelum beliau. Makanya Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan, Isyarah ila annal wahya ilal anbiya la tubayyin la tabayuna fihi. Bagi isyarat bahwa wahyu yang turun kepada para nabi tidak ada perbedaan. Ya, wahyu yang turun kepada para nabi, ya, kepada Nabi Muhammad dan para nabi sebelumnya tidak ada perbedaan padanya. <clears throat> Kemudian tentang cara pertama, mislu sol solatil jaras. Ya. Asol solah itu secara mana asalnya adalah suara besi yang saling bertemu bergesekan. Namun kemudian digunakan untuk setiap suara yang punya gemerincing. Ya, yang punya gemerincing. Diumpamakan di sini dengan gemerincing lonceng menunjukkan apa? Suara tersebut sangat pekik, ani sangat kuat sehingga terkadang di awal nggak di nggak di ini apa begitu eh, nggak bisa dimengerti nah di awal mulanya Mungkin ada yang bertanya, karena memang eh, lonceng ini ada beberapa keterangan dalam syariat yang menunjukkan dia tercela. Ya, dia tercela. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana sesuatu yang baik, sesuatu yang terpuji diserupakan dengan sesuatu yang tercela? Ya, yaitu dalam hal ini adalah gemerincing lonceng. Ya. Karena ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa seorang yang padanya ada lonceng itu tidak akan ditemani oleh malaikat. Malaikat akan menjauh darinya. Nah, bagaimana nih sekarang kok sesuatu yang terpuji yaitu dalam hal ini wahyu diserupakan dengan malaikat? Maka al hafidh Ibnu Hajar menjawab, "Annahu la yalzam fit tashbih tasawi al-musyabbah bil mushabbabihi fi sifati kulliha." Bahwa tidak berarti atau tidak harus dalam suatu penyerupaan itu kesamaan. Sesuatu yang di sesuatu yang diserupakan ya dengan yang lainnya itu berarti sama dalam semua sifatnya. Tidak. Tidak harus demikian. Bal wala fi akhasi wasfin lahu. Bahkan tidak pula dalam sifat yang khusus yang dimiliki. Tidak harus ada keserupaan bal yakfi istirakuhuma fi sifatin ma. Bahkan cukup ya, boleh diserupakan apabila ada kesamaan dari satu sisi saja. Dari satu sisi saja. Kemudian kata beliau yang hak wal hasil an saud lahu jihatan. Suara itu ada dua sisi jihatu kuwah wajihatu jihatu tanin. Ya. Sisi kuatnya suara. Yang kedua sisi gemerincingnya. Famin haithul kuwah waqa'at tashbih bihi. Nah, dari sisi kekuatan suara itulah. Wa min haithu tarb dan dari sisi gemerincing itu disitulah diserupakan. Nah, disitulah tempat diserupakannya. Sehingga tidak bermaksud e, menyerupakan dari semua sisi bahwa samnya sama dari semua sisinya tidak, tapi dari satu sisi ini saja, yaitu kekuatan suara. Ya. Kekuatan suara dan gemerincingnya. <clears throat> Kata Al-Khattabi yurid annahu sautun mutadarik. Suara yang sedemikian gemerincing yasma'uhu itu suara yang didengar oleh Nabi wala yatabai yanuhu awal ma yasma'uhu nah, ketika awal mendengar karena gemerincing beliau enggak jelas apa yang beliau dengar itu hatta yafhamuhu yakni beliau enggak jelas pertama begitu pertama kali mendengarnya beliau enggak jelas apa ini suara dan sangat peka sangat kuat sehingga terasa berat pada beliau iya hatta yafhamahu ba'du hingga akhirnya beliau memahaminya. Apa hikmahnya di balik itu? Kenapa seperti ini caranya? Wal hikmah fi taqaddumihi ayyaqra sam'a sam'ahu al wahyu. Hikmahnya adalah kenapa didahului dengan suara yang demikian gemerincing untuk memang mengetuk telinga Ya, fala yabqa fihi makanun li ghairi. Supaya apa? Tidak tersisa tempat pada pendengaran dan pada kolbu kecuali untuk wahyu. Nah. Ya, supaya apa? Tidak tersisa. Kemudian, ya ini supaya apa? Tidak tersisa Naam, falayab yabqa makanun li ghairihi. Enggak tersisa tempat pada pendengaran dan kalbu Nabi alaihi salatu wasalam kecuali untuk apa? Untuk siap menerima wahyu itu. Nah, sehingga beliau benar-benar konsen di situ. Nabi mengatakan cara pertama ini wa huwa asyadduhu alayya. Ini cara yang paling berat. Menunjukkan bahwa memang wahyu itu semuanya berat. Ya, inna sanulqi alaika Kaulan sakila. Sungguhnya aku akan sampaikan kepada wahai Nabi. Kaulan sakila. Ucapan yang berat. Wahyu itu berat. Namun apa? Cara ini adalah cara yang paling berat. Ya. Karena memang apa? Beliau harus memahami suara yang suara itu awal mulanya terdengar seperti sol salatil jaros. Ya, sehingga untuk memahaminya lebih berat, lebih sulit. Berbeda dengan cara kedua, kalau cara kedua, beliau langsung memahami apa? Seperti ucapan seorang manusia. Nah, disinilah kata Al-Hafidh Ibn Hajar wal hikmah fihi annal adata jarat bil munasabah bainal qail was sami. Secara adat, biasaan itu kita akan mudah berbincang, ya, akan mudah mengerti dan memahami suatu pembicaraan apabila ada kesamaan antara kail dengan sami. Ya, antara kail pembicara dan yang mendengar sama-sama, sama-sama manusia, sama-sama ini itu sama begitu. Anak ini di sini mudah. Wahiyahuna. Nah di sini kata beliau pada cara turunnya wahyu ini imma bittisafis sami biwasfil qail adalah bisa dengan sang sami bersifat seperti kail, yakni sami yang mengikuti al-kail. Karena kail malaikat, sami manusia. Nah, di sini manusianya yang menyesuaikan malaikat. Ya. Ada naul awal, sehingga ini sangat, sangat sulit bagi Nabi, sangat berat bagi Nabi Alaihissalam. wassalam pun Adapun jenis yang kedua, ittisaful qail biwasfi sami' wa huwal Sang kail yang berbicara itulah yang akan bersifat seperti yang mendengar, yaitu manusia sehingga sang pembicara yaitu dalam hal malaikat berwujud sebagai seorang pria menjadi manusia. Ini nauzani. Nah, ini apa? Jenis yang pertama tentu lebih berat tanpa diragukan lagi. Ya. Wa inna makana syadidan alaihi liyastajmi' liyastajmi' qalbuhu fayakunu au alima sami'a. Dan memang caranya, cara wahyu itu turun dibuat berat. Kenapa? Karena agar Nabi terkumpul konsentrasi kalbunya untuk menerima wahyu. Ya. Ya, fayakunu au alima sami'. Sehingga beliau akan lebih siap mendengar dan si lebih paham eh, terhadap apa yang beliau dengar terhadap yang beliau dengar. Wa faidatu hadhihi syiddah ma yatarattab 'alal masyaqqah min ziyadati zulfa wad darajat. Demikian pula hikmah. Kenapa sangat berat wahyu itu? Karena pada satu kesulitan, suatu kesulitan itu adalah terdapat ziyadatu az-zulfa wad darajat. Terdapat ha, di balik kesulitan itu adanya semakin dekatnya Rasul dan semakin tingginya derajat Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, maka beliau mengatakan setelah Nabi mendengar salat salatil jaras wa huwa asyadduhu alayya kata beliau ini cara yang paling berat Fayufsam anni wa qad wa'aitu anhu anhu maqala. Yufsam ya. Atau yufsim boleh dibaca. Boleh ada beberapa bacaan di sini. Yafsim dengan fathah pada huruf ya-nya. Ya, yafsim dan kasrah pada huruf sad. Boleh yuf sam. Ya, boleh yuf sam. Nah, maknanya adalah al-fasam makna al-qata, putus. Ya, putus. Karena itu dalam ayat lam fisa malaha tidak ada keterputusan padanya. Di sini apa? Beliau katakan, Fayufsam anni, maka ketika putus dariku, yakni selesai wahyu disampaikan, sehingga suara itu pun terhenti, ya. Wa aitu anhu maqala, aku pun paham dengan apa yang disebut, apa yang disampaikan tadi. Nah, di sini ya ikhwah, pada cara pertama beliau katakan wa aitu. Pada cara kedua beliau katakan fa'i. Ya, sehingga pada cara pertama dengan fi'il madhi Cara kedua dengan fi'il mudhari. Disebutkan di sini li al wa'ya hasala fil awal qabla al-fasm. Karena wa'i bila memahami itu sudah terjadi beliau dapatkan sebelum terpisah, sebelum selesainya wahyu. Yaitu pada cara pertama. Adapun cara kedua, ketika malaikat ber, berwujud manusia dan berbicara kepada beliau, ya, maka setelah dengan saat pembicaraan itulah beliau paham. Ya, beliau paham. Ayol ikhwah rahimani wa rahmukumullah. Demikianlah dua cara wahyu turun kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha setelah Nabi menjelaskan dua cara wahyu tersebut, qalat Aisyah radhiyallahu anha, ya, kata Aisyah, "Walaqad ra'aituhu, aku telah sungguh aku melihat Nabi yang zilu alaihi wahyu tatkala turun wahyu kepada beliau fil yaumi syadidil bardi di hari yang sangat dingin. Ya, kata padahal hari yang sangat dingin, musim yang sangat dingin. Fayassimu anhu. Ya, fayassimu anhu. Yassim ya. Fayassimu anhu ya. Jadi boleh dibaca yufsam atau yafsim. Ya. Maka setelah beliau selesai, selesai menerima wahyu itu, wa inna jabinahu. Ya, dan sungguh. Ya, dahi beliau, laitafassadu arakan. Laitafassadu, disebutkan di sini dengan huruf fa, ya, deng, dan di situ ada tasdidnya, laitafassadu. Ya. Terambil dari kata al-fasdu, yaitu memotong ya urat atau pembuluh darah liisalati dam ya, liisalati dam untuk dikeluarkan darahnya sehingga darah mengucur deras ini fasm atau afwan al fasdu itulah fasdu nah lihat liatafassadu ini dari kata al fasdu itu ya menunjukkan apa memang benar-benar liatasaf lihat liatafassadu arakan benar-benar bercucuran keringat itu padahal apa itu di musim yang sangat dingin. Ya, di musim yang sangat dingin. Maka penggambaran dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini menunjukkan apa? Betapa memang wahyu itu turun dengan sangat berat kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Maka dalam hadis ini kita mengambil beberapa faedah. Di antara yang pertama bahwa Rasul alaihi salatu wassalam merasakan berat ya Eh, dalam menerima wahyu. Nah, memang demikianlah wahyu itu adalah sesuatu yang berat. Allah Taala mengatakan inna sanulqi alaika kaulan thaqila. Ya. Gambaran beratnya adalah seperti yang digambarkan oleh Aisyah tadi. Ya, dan dalam riwayat lain disebutkan ya bahwa ketika Nabi pernah uh, Nabi menerima wahyu dalam posisi kepala beliau berada di Eh, paha salah seorang sahabat yaitu Hudzaifah bin, Ibnu Yaman fakada yarudduha maka hampir-hampir kepala beliau itu memecahkan atau meremukkan paha Hudzaifah bin Yaman ya ini menunjukkan apa betapa beratnya wahyu tersebut nah dan ini diantara yang Allah perintahkan kepada nabinya untuk bersabar. Ya. Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika. Ya. Sebenarnya kami kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah dalam e, untuk menerima hukum dari Rabbmu. Sabar di sini, sabar menerima menanggung resiko ya mengemban amanah wahyu juga sabar dalam menerima proses menerima turunnya wahyu itu. Nah, ini beberapa faedah. Kemudian faedah yang lainnya adalah Taib karena waktu yang sudah habis, insyaallah taala kita sempurnakan kajian atau faedah terkait hadis kedua ini pada pertemuan yang akan datang Bidnillahi taala. Sampai di sini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.